untuk variasi aja, untuk variatif tidak jenuh. Karena ibu dan bapak nanti di rumah bisa memperbanyak kita belajar. Itu tinggal nyari suratnya, cari ayatnya. Baik. Surah ke-31 sudah ketemu? Hmm, surah Luqman ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 ini uh, beberapa pertemuan yang lalu disampaikan bahwa ini sebaiknya dibaca dari ayat ke-12. Bagaimana nasihat Luqman terhadap anaknya. Di surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-17. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahnya cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Ini solat yang berhasil itu solat yang bisa mencegah ya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nih. Ya. Jadi ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf. Perintah untuk berbuat baik wanha anil munkar dan cegah untuk berbuat kejahatan, kemunkaran. Wasbir dan bersabarlah ma asabak terhadap yang menimpa kamu. Inna zalika min azmil um, min azmil umur. Itu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian di surah Al-Kausar, surah ke-108. Ini ayat yang kedua, ya. Ada di sana tentang perintah salat surah Al-Kausar ya. Surah Al-Kausar surah ke-108. Itu ayat yang kedua. Tapi di sini perintahnya hatta zurtumul maqabir ya. Ini sampai kamu masuk dalam kubur ini untuk perintah salat. Tapi apa hubungannya ini ya? Kita lewat eh, yang ada nanti wal asri ya, wal asr. Al asr itu Ah, surat suratul wusto ada yang mengatakan. Kemudian perintah untuk memelihara sholat. Kemarin sudah dibahas ya tentang hafidhu sholati wa sholatil wusto. Surah kedua ayat 238 kemarin sudah kita bahas ya. Ah, surah kedua ayat ke 238 perintah untuk menjaga sholat 238.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 Kemana ada yang menyatakan salat wusta itu salat asar. Ada yang menyatakan sholat maghrib. Ada yang menyatakan sholat subuh. Ya sudah semua sholat ya memang harus dijaga. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat yang sebelumnya ini tentang rumah tangga, tentang perceraian, tentang istri. Ya, di ayat ke-234. Tuh, orang yang meninggal dunia di antara di antaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah satu tentang idah suami yang eh, istri yang ditinggal suaminya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat ter terhadap diri mereka menurut yang patut untuk nikah lagi ya. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Terus tentang idah tentang wanita. Kok ada ada ayat tentang menjaga sholat di tengah-tengah ini ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa permasalahan keluarga, permasalahan anak, istri dan semuanya jangan sampai melalaikan untuk melaksanakan sholat. Itu. Jadi ada yang menyatakan sebagian ulama inilah maka Allah mengingatkan hafidu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan ada yang menyatakan sebagian ulama itulah Quran. Karena Quran bukan buku pelajaran yang tersusun semuanya. Maka ini pula perlu adanya indeks Quran. Coba. Kalau tidak ada indeks Quran kan topik demi topiknya tidak tidak berada pada satu tempat. Itulah Al-Quran. Itu sistematis, tersusun, tapi dalam membahas masalah nanti disesuaikan dengan uh, eh, sikon situasi sebab turun dan uh, tentu saja semuanya ada hubungannya. Seperti tadi, lagi berbicara tentang keluarga, tentang istri, kemudian ada tentang pelihara untuk uh, kewajiban untuk menjaga sholat karena bisa boleh jadi uh, sibuknya mengatur rumah tangga istri sehingga kita melalaikan untuk melaksanakan sholat. E, panjang lebar sudah dibahas ya kemarin ya tentang ayat ini tentang itu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada yang Siti Aisyah menyatakan bahwa itu salat asar. Nah, Rasulullah juga demikian salat asar dan ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan salat maghrib, ada yang menyatakan salat subuh. Tapi yang terpenting memang jagalah semua salat. Itu kenapa? Karena salat itu ada ketentuannya ada waktunya, tidak boleh sembarangan ya. Itu kayak mukti karena belum tahu salatnya maghrib, isya, subuh disatuin. Enggak bisa gitu ya. Itu kecuali memang salat-salat tertentu dalam perjalanan atau dalam beberapa hal atau sakit ada ada ketentuan-ketentuannya. Boleh kita menjama, kita boleh mengkosar. Tapi ada ada ketentuannya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu. Itu ada penggalan-penggalan waktunya. Kemudian di surah Al-An'am, surah ke-6, ya, surah ke-6 ayat ke-92. Kita masih menghabiskan indeks Quran yang warna merah ya. Mengingat wah indeks Al-Quran terbaru belum ibu dan bapak miliki. Insyaallah ibu dan bapak yang hadir di Parung nanti, eh di Parung, di Depok ya. Ibu yang di Parung insya Allah ya hari ini. Ya, Ibu siapa? Ibu Sugandi ya. Ini saya Pak Ari sudah dengerin sejak lama. Ah, Pak Ari siaran. Dari mulai belajar membaca Al-Quran sampai sekarang. Sekarang lebih berbeda katanya. Oh Ibu Subianto di Pasar Rebo, Bojong Sari Sawangan. Iya. Bojong Sari. Insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang lain yang belum memiliki indeksnya silahkan untuk dimiliki. Tapi mohon diganti ongkos cetaknya. Nanti setelah itu silahkan perbanyak gitu ya. Bahkan silahkan bantu kami. Ya, kami punya tenaga, itu punya pemikiran, punya konsep pendidikan. Tapi kami tidak memiliki dana. Untuk itu mari bersama ya. Bantu anak-anak yatim kami untuk mengembangkan pendidikan. Bantu bukan hanya yatim di kita itu ya Ibu dan bapak banyak yang belajar, fakir dan miskin juga banyak yang belajar. InsyaAllah, bantu oleh sebab itu. Bantu dengan tenaga, dengan doa, dengan dana, apapun yang bisa kita perbuat dari zakat, infak, dan sodako. Tapi disampaikan, jangan salah nanti. Karena zakat itu peruntukannya lain dengan infak gitu ya. Kalau zakat kan tidak boleh untuk anak yatim. Kalau untuk anak yatim pun untuk operasionalnya Sedangkan infak malah baru. Nanti bisa. Nah ini kita akan lebih cerdas ya karena kita sudah memahami mana perbedaan infak, mana perbedaan zakat. Sementara ibu bisa memahami di surah ke-9 ya. Surah At-Taubah ayat 60 di sana ada tentang zakat. Infak di surah Al-Baqarah 215, 219. Nah, nanti bisa dilihat ya di sana. Gitu. Aha, kemudian kita coba ada surah Al-An'am ya, surah ke-6 ayat ke-92. 92 92. Sudah ketemu? Ayat yang ke-92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون Tuh, yang menjaga salatnya. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sahifah-sahifah yang diturunkan sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya selaras, itu ya. Jadi saling membenarkan. Kalau isi syariatnya memang tergantung disesuaikan dengan kaum kaum masing-masing. Syariat yang berlaku untuk kaum Nabi Musa beda dengan kita Ya, kecuali milah Nabi Ibrahim ada beberapa yang kita teruskan seperti berkurban gitu ya. Haji nah ini. Dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa tujuannya? Agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu penduduk Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya beriman dan pada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi orang yang tidak memelihara sholat, yang tidak sholat, tidak termasuk orang yang beriman. Tidak termasuk orang yang percaya kepada Al-Quran. Karena salah satu kewajiban dalam Al-Quran adalah adanya kewajiban sholat. Sholat aja tidak cukup, selalu kalau ada perintah sholat, wakimu sholat wa'atu zakah. Pasti ada didikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat itu tentu untuk orang yang sudah punya penghasilan. Yang tidak punya penghasilan nanti keluarnya infak. Ya, Sudah dijelaskan beberapa pekan yang lalu tentang bedanya zakat dan infak itu ya. Jadi jelas ya tentang Siapa yang harus memelihara sholat? Yang percaya kepada Al-Quran dan hari akhir. Percaya pada Al-Quran, percaya pada hari akhir. Kalau tidak sholat, maka kepercayaan imannya itu tidak ada artinya. Kemudian dilihat di surah ke-70. Ya, surah ke-70 ayat ke-23 dan ayat ke-34. Surah ke-70 ini ya. Nah, eh, hari kalau sendiri mah memang belajar Al-Quran itu jenuh. Capek, ya demikian. Apalagi baca terjemah. Karena dengan baca terjemah bisa memahami Al-Quran. Setan berat. Karena orang kan banyak. Banyak mengalun-alunkan suara. Itu bagus bagian daripada meng mengagungkan syiar. Mengagungkan kalamullah. Tapi apa? Iya, Quran itu hanya untuk dibaca. Tidak kan? Quran untuk dipahami isinya dan diamalkan. Kemarin saya dengar ceramah dari Pak Jainuddin Anjad ya, menarik sekali. Kata dia, ya memang iya ya, orang yang membaca Al-Quran bergelak-gelik suaranya bagus dapat pahala. <laughs> Iya dapat piala. Ya, dapat piala bukan. Dapat pahala iya ya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau baca bacaan gelak-gelik hanya karena pamer untuk kejuaraan saja tidak ada nilai ya. Bahkan neraka tempatnya kalau hanya digelak gelik tapi tidak diamalkan. Umumnya kita kan hanya menggelak-gelik. Quran hanya dibaca, dilakukan tapi tidak paham isinya. Setelah baca Quran tidak ada asar, tidak ada bekas untuk dirinya. Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Itu ya. Nah ini, kata Pak Yainuddin, orang membaca Al-Quran, melakukan Quran dapat piala. Tapi orang yang mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran di penjara. <laughs> gitu. Tahu ya isinya ya kenapa gitu. Ya, menegakkan kebenaran. Dia bilang tentang konsep Islam, ekonomi, jihad dan segalanya. Eh malah di penjara. Itu saya mengutip dari Dudin. Yang membaca digelak-gelik dapat piala yang mengamalkan, memahami Al-Quran malah dipenjara. Itu ya. Tidak usah dibahas ya. Sudah jelas Pak maksudnya kan. Di surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat ke-23. Ah, surah Al-Ma'arij ayat 23. Ini ya. Ah, 23. Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat jelek pada manusia. <laughs> ini kita ini, saya termasuk. Nah, tapi kita tengah meningkatkan diri untuk tidak seperti ini. Sebetulnya dari ayat 19 Ibu, Ibu dan Bapak coba ya kita lihat ya. Apakah ia kita? Iya ini Allah kok yang menyatakan bahwa sifat manusia seperti ini apa? Seperti ini adanya. Kecuali orang yang suka sholat. Sholatnya yang istiqomah, yang kontinu, yang dawam. Hari ini sholat, besok enggak. Bukan. Kita baca ya. Dari ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه syarru jazu'a. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا إلا الْمُصَلِّينَ kecuali orang-orang yang suka melakukan mengerjakan salat melakukan ya mengerjakan salat itu الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ haqqun ma'lum للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفكون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Kemarin yang bertanya Pak Ari, apakah saya harus tetap tetap bersama suami? Suami saya suka sholat, suka puasa, suka zakat, tapi suka dengan wanita-wanita lain tanpa nikah. Jawabannya kalau dia dia melaksanakan perzinahan maka dia tidak ada iman. Ibu tinggal milih kalau dia tidak ada, tidak bertobat, tidak ada perubahan, ya sebaiknya lebih baik ditinggalkan. Karena sudah tidak benar gitu ya. Kita lihat. Ini ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat jelek pada manusia. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Itu kita, keluh kesah, kikir, ada harta berat untuk memberikan. Padahal kita sudah uh, ya dihimbau dalam Al-Quran. Bantu anak yatim, bantu pakir miskin, bantu jembatan, bantu anak yatim, bantu sekolah, bantu segalanya. Kalau enggak ada, ya lain cerita. Kan bisa dengan tenaga, bisa dengan doa bisa dengan apa atensi paling tidak ya. Kalau nggak ada apa yang harus diberikan. Tapi besar pahalanya saat kita susah, sulit, bahkan kita mau membantu orang. Allah Rabbi. Itu teori gampang, praktek mah susah. Tapi ini konsekuensinya. Memang Allah tahu sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Dia sudah makmur, kaya raya, keluh kesah, ketakutan hartanya habis. Dia nggak ada apa lagi. Dia banyak hartanya, dia kikir kayak korun. Tapi orang yang beriman tidak. Di ayat 20-nya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Itu kita kan? Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, dia lupa diri, melupakan Allah, melupakan kewajiban bahwa dia harus berbagi, harus mengeluarkan zakatnya, harus berinfak. Karena pada hakikatnya harta yang dimilikinya itu hanya titipan dari Allah. Buktinya siang dan malam, pagi, sore, semua kita kerjakan. Kalau Allah belum menghendaki, kesuksesan itu tidak akan didapat. Saat dia sukses, dia tidak lupa diri. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia mengeluarkan hak-haknya, hak fakir miskin. Karena pada harta orang-orang kaya itu, harta ada hak fakir miskin. Pendidikan mereka, anak yatim mereka. Itu ya. Semuanya manusia keluh kesah. Kalau kesah, apabila ia ditimpa kesusahan, apabila mendapat kebaikan ia kikir dan lupa diri, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu ya di sini illal musallin. Yang sholat, sholatnya seperti apa? Itu ya. Yang mengerjakan sholat. Yang tetap mereka istiqomah mengerjakan sholatnya alladzina 'ala salatihim daimun. Bukan olah, kayak ular ular belang ya, belang-belang. <laughs> Hari ini salat pagi salat, zuhurnya enggak, asarnya salat. Enggak boleh begitu karena setiap waktu satu waktu yang ditinggalkan adalah noktah. Jadi titik hitam dalam hati kita. Itu berat siksanya ya meninggalkan satu satu waktu dalam salat apalagi semua waktu. Walladina walladina fi hakum ma'lum. Apakah itu saja? Orang yang tidak keluh kesah, orang yang selalu bersyukur itu orang yang konsisten dalam sholatnya, yang selalu terus-menerus dalam melaksanakan sholatnya, dan juga orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya karena sesungguhnya azab Tuhan mereka Rob mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya tidak bisa menghindar dari azab Allah hanya itu bukan hanya itu begitu juga orang-orang yang memelihara kemaluannya itu ya penanya kemarin kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Ini dulu ya budak-budak. Sekarang perbudakan yang sudah tidak ada. Adanya istri-istri. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara aman. Itu ya. Tadi orang yang sholat, yang konsisten dengan sholatnya, yang istiqomah, yang mengeluarkan zakatnya, yang memelihara kemaluannya. Kemudian ayat ke-32 dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya ditunaikan. Hanya itu juga orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar. Sekarang kan banyak kesaksian diputarbalikan, dijual belikan. Gitu yang harusnya menegakkan hukum justru mereka yang menghancurkan tatanan hukum. Makanya Rasulullah mengingatkan kalau seandainya Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya. Inilah konsep keadilan hukum dalam Islam. Siapapun yang berbuat salah, sama semuanya. Hanya itu, bukan hanya itu, juga orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itu kekal di dalam surga lagi dimuliakan. Nanti dibaca ya di garis bawahi bukan hanya 2223. Di surah Al-Ma'arij ini diawali dari ayat 19 hingga ayat ke-35. Kalau semua itu kita kerjakan, sholatnya istiqomah, kemudian juga eh, kita menunaikan zakat, memelihara kemaluannya, kemudian menjaga janjinya, ya. Yaitu waladzina lipurujim hafidun, menjaga parjinya ya, kemaluan kan. Menjaga amanah dan janjinya Kemudian dia menjaga sholatnya, menjaga, menjaga di ayat ke-23, ayat 33-nya ya. walladzina hum syahadatihim qaimun. Itu. Mereka menunaikan janjinya, eh, kesaksiannya dijaga betul, tidak ditukar tidak ditukar balikan, diputar balikan kebenaran dengan keburukan demi uang. Tidak demikian. Itu mereka semua itu adalah akan mendapatkan jannah Ulaika fi jannatin mukramun. Di ayat 35-nya, mereka itu kekal di sorga lagi dimuliakan Allah Rabbi. Masa nggak mau? Ya. Ini topik tentang sholat. Banyak, masih banyak tuh. ya. Ini sesuai dengan hari ini, kita coba bahas tentang ayat ke-45 ayat 45 apa? Ini kita kita lompat ya. Ini ada tentang sholat tahajud, sholat Jumat, sholat usto, sholat jenajah. Ada juga sholat sholat e, kos, mengkosar sholat, sholat khawb dalam takut, ya, sholat khusub, sholat safar. Sholat amat berat nih, kecuali bagi yang khusub. Benar demikian? Iya, itu ya. Dilihat di surah Baqarah, suratul Baqarah ayat 45 ya. Ini karena waktunya hampir berakhir. Tak berasa ya. Jadi tolong ibu dan bapak jangan beranjak dari tempat masing-masing. Teruskan indeks Qur'annya. Ya, ya. Mudah kan? Mudah karena kita sudah ditunjuki jalannya. Oleh sebab itu kita berada dalam kesesatan manakala kita tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk. Petunjuk yang sebenar-benarnya adalah Al-Quran. Hidayah sebenar-benarnya ada dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Hadis dan pendapat para ulama. Karena memang memahami Al-Quran tidak seperti memahami pelajaran biasa. Perlu uh, ya ada asbabun nuzul, asbabul wurud hadisnya. Nah, istimbat menetapkan hukum ini dan itu ada ketentuan mainnya. Baik di ayat 45 suratul Baqarah surah kedua dilihat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in Tuh sebetulnya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ya. Betul kan? Coba deh lihat. Kalau ada perintah sholat, pasti ada perintah jakat. Makanya di zaman Abu Bakar kan orang yang tidak berjakat itu diperangi. Sholat apalagi lebih berat dari itu. Perbedaan seseorang Islam atau tidak, itu dalam sholatnya. Ya, bainal kafir wal muslim as-sholat. Di ayat ke-43-nya, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Coba kita lihat ya dari ayat 43-nya. Ini eh, 42-nya dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Di ayat 43-nya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Nah ini yang berat untuk kita. Sedangkan kamu melupakan kewajiban dirimu sendiri. Jangan seperti lilin ya. Menyinari tapi dirinya kebakar. Padahal kamu membacakan Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berfikir. Dan mintalah pertolongan. Kenapa? Salat itu berat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Susah salat itu. Minta tolongnya kepada Allah jangan lari ke dukun. Karena kalau lari ke dukun 40 hari salat kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima. Banyak kan sekarang di, di radio, di TV, di koran. Mbah, Bapak, kenapa? Saya punya masalah, dagang saya tidak laku-laku. Oh iya, auramu tertutup. Ininya tertutup, nanti datang ya, saya praktek di kayu manis. <laughs> Seperti itu kan? Itu bila Kenapa enggak minta tolong kepada Allah saja? Wasta'inu bisabri wassalah. Kalaupun datang sama saya misalnya, Pak Hari kenapa saya ini susah hidup ini gini-gini. Oh, coba ibu, bapak periksa sholatnya. Barangkali ada waktu-waktu yang tertinggal. Coba tingkatkan ibadahnya, ba'diyah kobliyahnya. Mulailah sholat malam, tahajud. Mulailah sholat hajat. Mintalah hanya kepada Allah. Setelah itu, Wah benar usaha saya lancar. Bukan karena Ari, tapi karena Allah. <laughs> Gitu kan. Itu boleh kalau minta nasihat seperti itu. Dan datangnya bukan ke dukun. Ini ya, ini garam, ini kemenyan, ini bunga, ini mandiin ya. Hmm, nanti datang jodohnya datang sendiri. Kenapa nggak minta kepada Allah? <laughs> Nah ini. Eh, tafsirannya di Al-Misbah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khasi'in. Tuh ya. Nah, ini perintahnya. Coba lihat ya. E, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ada yang memahami ayat ini, ini tafsirannya nih baru. Ada yang memahami ayat ini sebagai lanjutan tuntunan kepada orang-orang Yahudi atas dasar penyebutannya sesudah tuntunan dan kecaman di atas. Tapi kepada Yahudi, kepada orang kita yang jelas memang untuk kita adalah untuk tetap minta tolong hanya dengan sabar dan sholat kepada Allah tentu saja. Nah, adapun hubungan yang jelas ayat ini memerintahkan mintalah pertolongan yakni kukuhkan jiwa kamu dengan sabar yakni menahan diri dari rayuan menuju nilai rendah dan dengan sholat yakni dengan mengaitkan jiwa dengan Allah sajalah serta bermohon kepadanya lah kepada Allah lah guna menghadapi segala kesulitan serta memikul segala beban yang ada. Dan sesungguhnya yang demikian itu yakni sholat dan sabar itu atau beban yang akan kamu pikul sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yaitu orang-orang yang tunduk dan yang hatinya merasa tentram dengan berzikir kepada Allah. Kata as-sabar sabar. Sabar ini artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenaan di hati. Ini juga berarti ketabahan. Imam Ghazali mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. Ketetapan hati dalam melaksanakan tuntutan agama menghadapi rayuan nafsu. Karena ada nafsu, nafsul mutmainnah, ada nafsu lawama, nafsu yang menghancurkan, yang selalu mengajak pada uh, perbuatan-perbuatan uh, yang keji dan munkar. Secara umum, kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok. Yang pertama, sabar jasmani. Sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh. Seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji, yang mengakibatkan keletihan atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti adanya penyakit, penganiayaan dan semacamnya. Yang kedua adalah sabar rohani Tadi sabar jasmani, badan kita letih, lesu, lemah dalam melaksanakan apa yang kita perbuatan kan capek, itu sabar. Kedua adalah sabar rohani. Sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan. Karena ada nafsu-nafsu yang mencurumuskan kita kepada nilai-nilai yang lebih hina daripada binatang seperti sabar menahan amarah atau menahan nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Sedang as-salah dari segi bahasa adalah doa. Dan dari segi pengertian syariat Islam ialah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat juga mengandung pujian kepada Allah atas limpahan karunia-Nya Mengingat Allah dan mengingat karunia-Nya mengantar seseorang terdorong untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Serta mengantarnya tabah menerima cobaan atau tugas seberat apapun. Demikianlah solat membantu manusia menghadapi segala tugas bahkan petaka. Ayat di atas dapat bermakna minta pertolonganlah hanya kepada Allah dengan jalan tabah dan sabar menghadapi segala tantangan serta dengan melaksanakan solat selalu solat Bisa juga bermakna, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong kamu. Dalam arti, jadikanlah ketabahan menghadapi segala tantangan bersama dengan solat solatnya jangan ditinggalkan. Yakni doa dan permohonan hanya kepada Allah sebagai sarana untuk meraih segala macam kebaikan. Memahaminya demikian menghilangkan keberatan mereka yang menolak menjadikan ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Memang orang Yahudi tidak sholat seperti sholatnya umat Islam. Tetapi mereka juga mengenal sholat. Apalagi sholat seperti dikemukakan di atas dapat berarti doa. Nah ini baru segitu ya waktunya <laughs> sudah habis. Nanti diteruskan lagi tentang sholat ini. Ini saya kasih tanda dulu. Eh, belajar. Miliki Bu ya buku-buku tafsirnya. Yang saya baca nih ada Al-Misbah. Ini saya mah udah punya kata Ipa Isa Ibu Ivi. Pak Prianto. Tapi kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Emang belajar itu harus bersama ya. Kadang-kadang berat. Itu kalau lagi mau belajar terus, kalau enggak enggak. Kalau ini kan dituntun. Ibu dan Bapak jangan lupa hari ini saya ada taklim di Depok ya. Uh, yang belum memiliki indeks Quran terbaru sudah selesai sampai jilid ketiga. Insya Allah dimiliki karena akan kita pakai pelajaran hari Senin dan Selasa. Akan lebih mudah memahami Al-Quran karena sudah kita sudah memiliki petunjuknya. Untuk murotal hari Sabtu surah Al-Infitor diteruskan hingga surat Al-Ghoshiyah ya, surah Al-Infitar hingga surah Al-Ghoshiyah. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 0812-8287881 ya Bu Joko. Terima kasih untuk semuanya. Kami, kami masih tetap berharap silahkan bantu anak-anak yatim kami pendidikannya, bukunya dan segalanya. Mereka butuh. Kami punya tenaga untuk kita bersama mewujudkan cita-cita mereka. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio. hari ulang tahun siapakah hari ini? Hari Jumuah, hari ke-1 atau hari pertama di bulan Agustus tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Hari Jumat pagi kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785 atau lewat pesan pendek di 021914824747. Telepon sekarang sudah terdengar teringan, kami angkat coba. Halo, selamat pagi. Yo, ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Boromawi ya? Iya. Yang di Berlan itu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kang. Iya, ada yang ulang tahun pagi ya, ini. sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Yang ulang tahun, Bang Tan. Siapa? Itu kemarin. Iya. Itu tetangga nih Bang Tan. Uh -uh. Beliau juga rajin dengerin RKM. Oh iya, iya. Hmm, uh Rajin dengerin Bang Tan. Oh iya, iya, iya, iya nama nama nama aslinya saya kurang kurang tahu hmm. nama suaminya aja ya bang dan ya hmm. untuk ibu Purwanto ibu Purwanto ya berapa rumah dari aku gitu bang kan hmm. selamat ulang tahun eh, kemarin <clears throat> semoga sehat walafiat hmm. panjang umur yeah makin bijaksana, yeah. makin sabar, -hmm. terus apa ya, uh, selamat juga untuk putrinya yang uh, diterima di Akademi Perawatan di Persahabatan Bangsa. Mm -hmm, iya, ya, iya, iya. Uh, terus mudah-mudahan menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warahmah. Amin, insya Allah. Cantik masih muda Bang Tan, masih 45. 45. Ya. Itu sudah setengah tua itu. Iya, masih muda ah. <laughs> ya. Terus satu lagi Bang Tan. Iya, monggo. Sekarang nih yang ulang Sinden. tahun. Sinden condong. Oh, ulang tahun dia? Iya, katanya. Yang keberapa dia ya? Ah, itu juga masih muda, Bang Tan. Hah? Masih muda. Ya benar. Iya Iyalah, masih imut-imut gitu loh. Gitu ya? <laughs> Ah, ah. Tapi kayaknya sekarang makin jubur. iya. Jubur. <laughs> Mbak Dinda yang di Ketondong mm-hmm. Selamat mm-hmm. ulang tahun nih Mbak Yumu dan keluarga besarnya mm-hmm. Ucapkan ya Semoga panjang umur dalam toat mm-hmm. Sehat walafiat mm-hmm. Perusahaannya makin maju Oh iya perusahaannya ada macam-macam itu <laughs> Makanya Ada susu kedelai Wah, macam telur ah. Ya terus apa ya bagi pokoknya apa yang diharapkan hmm. yang mm-hmm. belum tercapai, insya Allah Allah mengabulkan ya Bang Tan. Insya Allah iya, insya Allah. Kan pengen punya mantu kan? Oh iya, udah deket itu. Iya, udah deket ya? Iya, kalau udah mantu udah kelihatan tuanya nanti. <laughs> apalagi seperti saya sudah punya Oke. Okay. <laughs> Mudah-mudahan juga Allah selalu meridhonya dan memberikan perlindungan ya Bang Tan ya. Iya, amin. Uh, terus apa udah deh kayaknya gitu. Ya udah gitu aja bingung kan iya ya tadi iya kayaknya bingung ya tapi pinteran banget sih dia kalau nganu ya oh. kalau bangsa pantun ria gitu kan uh. jadinya aku kan isin malah isin isin sini kalau berpantun <laughs> iya bang tan lagunya iya apa lagunya tuh ungu ya bang tan ya ungu yang mana tuh yang andai ku tahu andai ku tahu ungu ya uh. Bang Oke, okay, iya. depan siapa? depan Mas Sigit. Mas Sigit. Hmm. Mas Sigit salam untuk keluarga ya Mas Sigit ya. Hmm. Nah, terima kasih Bang Tan. Yo sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya siapa yang akan masuk kami tunggu di 859 lima. sekarang sudah masuk lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Raja Kaimanesio, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Dari Ibu Guntur di Halim, Pak. Ibu Guntur di Halim, gimana kabarnya orang Halim ini? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja semua ya, alhamdulillah. Ya, gimana yang, yang, yang ada di studio, Pak? Semua Iya. Ibu-ibu sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini yang ulang tahun siapa ini Ibu Guntur? saya, Pak, yang kedua. Hmm? Yang Eh, berumur 20 tahun. Namanya Namanya Aji Juliawan Utomo. Sebenarnya kemarin waktu tanggal 29, Pak, tapi iya. gak masuk-masuk. Baru sekarang bisa ya? Baru sekarang alhamdulillah bisa Iya, masuk. alhamdulillah deh. Iya, hmm. uh, selamat ulang tahun. Iya. Semoga sehat selalu, panjang Amin. umur, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Jangan lupa meninggalkan sholat, Pak. Hmm, hmm, uh, biar uh, rajin ibadahnya lah. Iya, mudah-mudahan. Habis iya. ulang tahun ini ibadahnya mak makin maju, makin rajin terima kasih Pak. Hmm. Kasih ucapan dong Pak. Ya ucapannya selamat berbahagia untuk Aji ya. ya. Mudah-mudahan ya. apa yang jadi idamannya bisa dikabulkan oleh Allah ya. Iya amin amin. Hmm. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Ibu. Iya terima ya, kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Guntur ya. Kita nikmati lagu dulu dari Ungu sekarang ya. Ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku buncis, kentang, semua yang kau pilih selalu alami dan berkualitas. Hmm, satu yang tidak boleh terlupa. Ajinomoto. Aku selalu mempercayakan kesedapan masakan pada Ajinomoto. Karena Ajinomoto membuatnya lebih enak dan gurih tanpa mengubah warna dan aroma masakan. Wah, Sedapnya Anda tidak pernah tahu sampai Anda mencicipinya sendiri. Ma, masakan Mama sedap sekali. Apa rahasianya? Cup cup cup Ajinomoto. Cup cup cup Ajinomoto cap mangkok merah. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Ya untuk para pendengar yang ingin mengirimkan ucapan ulang tahun lewat pesan pendek atau SMS Anda bisa menghubungi atau kirim ke 021 mulai kemarin nomor SMS kami berubah sekarang menjadi 021 914 82747 sekali lagi 021 tujuh Ya, silakan telepon sekarang sudah kami buka, masuk lagi sudah. Halo, selamat pagi Radio Kayu Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bunda? Kabarnya baik Ibu Salimin kalau nggak salah nih ya. Inji. Inji, aduh ya benar. Gimana? Keluarga sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baliknya Buntan gimana? Iya, alhamdulillah sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. ya pokoknya ya. kalau udah ya. denger Buntan itu Wah, kenyang. wes, wes, salah kenyang aja udah. Nih, Bapak udah berangkat? Belum, baru Belum buka, ya? buka buku tuh oh, Buku, oh, beli di sekolah apa? Bukunya apa? Beli di toko? Di rumah. Oh, buka-buka. ya, lagi siap-siap. Iya, oke. Okay. Salam ya untuk Bapak ya. Insya Allah. Yang ulang tahun ya Bu? dengar-dengar ya orang kedondong ya. Oh, iya iya Ibu Ibu Adinda ya. Ulang tahun yang keberapa? Oh, udah tua sih dia. Oh udah tua ya. Iya. Oh, tapi kayaknya masih muda. Kelihatannya, kan? kelihatannya. Iya, emang masih, uh, pokoknya imut-imut deh kata Begitu ya? kami tadi. Hmm, hmm, hmm. hmm. Ya ini ya. Kalimin sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan, ya. dimurahkan rezekinya. Ya ya pokoknya usahanya lancar, mm -hmm. tangganya nama wadah warohmah. Amin. Ya, selalu mm -hmm. harmoni. Iya. Yeah. Untuk Bung Tan sama Mas Ijir yang ganteng. Iya. Yeah. <laughs> Ucapannya sama tugas sampai tuntas. Iya, untuk Pak Salimin yang ganteng, salam ya dari Radio Kayu Manis. Kok terus dibuka ya? <laughs> Orangnya jadi bangga, Bung eh, Iya, iya, iya, harus itu. <laughs> harus itu. Iya, masih Sigit, lagunya dong. Apa lagunya nih? Keroncong Protol. Keroncong Protol. Wah, oke nanti diprotolin deh eh, <laughs> roncongnya. Iya, gitu aja ya, Bu. Iya, iya matur nuwun Bu Salimin iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon berikutnya di 859 04785 atau lewat pesan pendek di 021914827447. Telepon sudah masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Ini Ibu. Eh? Dari rawa-rawa. Oh la la iya. Iya. Gimana keluarga sehat semuanya, Bu Bu Haji? Alhamdulillah. Eh, eh, Bu Pur ya. Semua anak-anak mm, bangsa. Mm, mm, mm, mm, kuliah mm, mm, sudah habis, sudah selesai. Iya. Ini yang ulang tahun siapa nih? Itu. Eh, orang macam belum nih. Orang kedontong mau ikutan. Oh iya, monggo. Adiknya yang di Cibubur mau ikutan. Iya, iya, iya, iya. Gitu, pengetan. Hmm. Untuk Bu uh, Adinda, hmm. keluarga mengucapkan selamat ulang tahun. Hmm. Semoga panjang umur. Yeah dimudahkan segala urusannya. Amin insyaallah. Dimurahkan rezeki yang barokah. Amin insyaallah. Amin. Untuk beribadah hmm. mudah-mudahan makin giat betul dan ya, kalau umur segitu ya Bang. Iya ya. iya iya. Umur berapa maksud segitu itu? <laughs> sama saya sama, -sama kali. <laughs> Tahu deh. Sarser. <laughs> Iya benar ya, ya. Mm. untuk keluarga semua mudah-mudahan diberi kemudahan Ustaz ya oh Ustaz iya <laughs> ya Ustaz ya, iya ya nggak apa-apa nggak apa-apa Ustazah gitu kan <laughs> ya Allah mudah-mudahan diberi uh, lindungan kepada Allah SWT mau dilancarkan usahanya ya, mm. yang lagi dirintis teman-teman ya iya iya iya ya. mudah-mudahan makin sayang sama keluarga. Hmm. Kapan mantu ini? Iya, nanti nanti kalau ada undangannya baru kelihatan itu. Iya, untuk semua aja yang hari ini berhari jadi ulang tahun perkawinan, kelahiran, saya juga mengucapkan selamat berbahagia selalu. Minta lagu yang Bang. Iya, apa lagunya nih? Dari Raihan aja, eh? syukur, eh? syukur. Syukur. Syukur ya Mbak, uh, sedikit ya. Iya, syukur. Syukur kan dikerik masih di kenikmatan yang segini banyaknya iya. iman Islam gitu. Iya. Semuanya aja Bang Tan ya. Iya, iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara telepon kami hentikan. Kami membuka ini dulu ya. Uh, pesan pendek yang sudah masuk ini pesan pendeknya. Uh, dari siapa ini? Loh, kok malah malah ngilang. Ya? <laughs> malah hilang pesan pendeknya ya. Saya kurang tahu ini mesti gimana ngilang begini nih. Eh, iya. Oke lah. Kalau begitu kami dengarkan lagu dulu deh ya. sayang. Eh, kita sudah besar menjadi jadi apa? Lucu banget sih anak lo, Mir. Ngomong-ngomong udah LIL ke posyandu belum? LIL? Apa itu, Mi? Nih, LIL 5 imunisasi dasar lengkap. Buat bayi kita di bawah umur setahun. Supaya kagak gampang kena penyakit berbahaya. Yuk ke posyandu yuk. Benar, Ibu-Ibu. 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting untuk bayi usia di bawah satu tahun. Hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak tidak boleh ada yang terlewat. Apa kan gue bilang imunisasi penting buat kesehatan dan masa depan anak kita. Vaksinnya gratis, tau. Ye. Iya. Yeah. Ingat, LIL, 5 imunisasi dasar lengkap. Informasinya ada di buku KIA. Eh, imunisasi dasar lengkap itu penting. Nih pesen, nih pesen lain. Ame Departemen Kesehatan didukung MCC dan USAID. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Telepon kami buka silakan di 859047855 sudah masuk sekarang. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Yo, dari siapa ini? Dari Ibu Dwi. Ibu Dwi di mana nih? Cawang. Cawang ya, yang ulang tahun Bu Dwi? Mantan pacar nih. Oh, Bapak ulang tahun ya? Iya. Yang keberapa kalau kalau boleh tahu nih? 45. 45 wah, ini lagi seger-segernya nih mudah-mudahan oh, iya. sehat terus. Iya, gimana ucapannya nih Bu Dwi untuk Bapak nih? Eh, Pak Kardo namanya Om. Pak Kardo ya? Uh, ah, uh. Ah. Kebetulan eh, eh. udah berangkat kerja. Udah berangkat kerja ya. Ah, ya, yang penting ucapan dan doanya uh. dari Ibu deh. Uh, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Hmm. Terus uh, sabar mendidik anak-anaknya yang pada bandel-bandel. <laughs> iya, mudah-mudahan diberi kesabaran ya. Uh, mm. Diberikan rezeki yang barokah, yeah. halal. Mm terus jadi kepala rumah tangga yang baik lah. Hmm. jangan belang bentong. Amin, amin, amin. Uh, ya yang baik-baik aja iya, lah. Iya. Boleh minta lagu? Boleh lagunya apa buat bapak ya? ST12 yang ST12 Puspa. yang Puspa itu ya. Uh Oke nanti kita sama-sama ya. Ya setelah Ibu Dwi dari Cawang dari siapa lagi yang akan masuk kami tunggu Anda di 859047855 sudah masuk lagi sekarang. Ya, halo selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dari Ibu? Dari Ibu Rudi Rosadi. Ibu Rudi Rosadi di mana ya? Ini di Bekasi. Di Bekasi ya, yang ulang tahun Ibu Rod, uh, Rudi Rosadi? Bapakku Om. Oh, Bapak ay ayahanda ya? Iya. Iya. Tapi tinggalnya di Buara. Iya ya. Ulang tahun berapa sekarang Bapak ya? Udah tua Om, iya. 70. 70 tapi sehat kan ya? aja. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat ya. Iya. Penyakit jantung. Oh ya. Hmm, Mudah-mudahan hari ini sedang sehat-sehat. Ya. sehat Mudah-mudahan amin insyaallah iya. ya. ya. Hmm. Eh ucapannya Om ya. Iya. Selamat ulang tahun. Hmm. Semoga panjang umur. Iya. Murah rezeki. Iya. Sehat. Mm -hmm. Terutama ya Om. yeah. Terus yang sabar. Mm. Uh, ini ngurusin cucu, cucunya hmm. banyak banget om. Eh, iya, alhamdulillah bahagia iya. sekali itu ayah ya. Nakal nakal, hmm, hmm. <laughs> iya. Lagi sedang serunya bandel. Hmm. Terus ya apa ya rukun terus deh sama mamah ya. Hmm. hmm. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya sekarang ya? Pokoknya yang baik-baik. Yang baik-baik aja semuanya buat bapak ya. Iya untuk bapak. Ah, ah, iya. Mudah-mudahan lagi monitor ya om ya. Iya mudah-mudahan amin. Iya